tidak ada satupun yang luput daripadanya. Semuanya telah dijelaskan dari mulai perkara yang besar yang bersifat akidah, yang bersifat keimanan, hingga perkara yang dianggap remeh oleh kaum muslimin, sampai perkara yang berkaitan dengan adab buang hajat. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kulla shay'in hatta al-qiraah Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu hingga adab buang hajat نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستنجي بروث أو عظم Rasulullah SAW melarang kita untuk beristinja, untuk bercepok dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Maka kaum muslimin rahimakumullah semuanya telah dijelaskan dalam perkara-perkara akidah dijelaskan secara global di dalam arkanul iman rukun iman yang enam iman kepada Allah para malaikatnya para rasulnya kitab sucinya hari akhir iman kepada takdir Allah azza wajalla terkait dengan masalah ibadah-ibadah amaliyah zahirah dijelaskan dalam arkanul Islam amal-amal yang sifatnya zahir dua kalimat syahadatain kemudian mendirikan salat menunaikan zakat berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Ka'bah bagi yang mampu begitu pula kaum muslimin rahimakumullah Islam juga mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah berkaitan dengan masalah akhlakul karimah berkaitan tentang adab-adab syariah berkaitan dengan semua pihak yang ada di dunia Islam mengajarkan kita berakhlak, beradab, beretika kepada Allah Azza wa Jal Dengan kita mengabdi, beribadah kepada Allah semata Melaksanakan ibadah hanya kepada Allah semata Mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya Melaksanakan tugas kita di muka bumi Wa ma khalaqtul jinna wal insa dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada kami. Islam juga mengajarkan kepada kita akhlakul karimah pada Rasulullah SAW Nabiul Rahmah dengan cara kita meneladani Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, udwatun salihah menegaskan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang saleh. Maka kita sebagai muslim dinyatakan berakhlak, beradab, beretika yang mulia kepada Rasulullah alaihi wasallam tatkala kita beribadah sesuai dengan Rasul tatkala kita beragama sesuai dengan contoh Rasul tatkala kita beramal sesuai dengan bimbingan Rasul Alaihissalam. kalau tidak amal kita tertolak kita diancam dengan neraka dan belum dikatakan berakhlak pada Rasul Alaihissalam. dalam sahih Muslim Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu wasallam pernah bersabda Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dengan tanpa contoh dari kami maka dia akan tertolak mardudun amaluh amalnya tertolak dikarenakan tidak sesuai contoh Rasul mardudun ala sahibih juga ditolak pelakunya diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jal maka kaum muslimin rahimakumullah akhlak kita kepada Allah dengan memurnikan ibadah untuk Allah semata akhlak kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tua yang punya keluarga yang punya anak api neraka naro Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berumah tangga dengan baik yang suami baik dengan istrinya istri baik dengan suaminya berumah tangga dengan cara yang ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf hendaklah kalian berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang baik saling pengertian saling memahami saling memuji, saling gotong royong, saling menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga yang harmonis. Lebih jauh lagi Islam juga mengajarkan kepada kita budi pekerti yang luhur kepada famili-famili kita dengan prinsip yang sangat mulia silaturrahim manahaba habba ayyub fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah barang siapa yang kepingin luas rezekinya barokah panjang umurnya barokah maka hendaklah dia menyambung hubungan kefamiliannya kekerabatannya dengan segenap makna nyambung secara syar'i menyambung hubungan dengan harta dengan bantuan dengan ziarah minimal dengan doa <clears throat> Islam juga mengajarkan kepada kita etika yang mulia, budi pekerti yang luhur kepada tetangga tetangga kita. Oh, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya rukun dengan tetangganya, rukun dengan warga sekitarnya yang merupakan jiron dia. Dengan prinsip ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Lebih luas lagi Islam menganjurkan kita untuk berukhuwah Islamiyah memupuk tali persaudaraan sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin dengan tanpa atribut apapun tidak atas nama negara atau daerah atau desa atau kelompok atau golongan atau apapun murni ukhuwah islamiyah bersaudara di atas Islam dan iman kita Allah mengatakan dalam firman-Nya innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya mukmin itu bersaudara bersaudara Rasul mengatakan al mukminu lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti satu bangunan satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Bukan saling menghancurkan, bukan saling meretakkan hubungan, bukan saling membenci, bukan saling memusuhi. Dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Islam juga mengajarkan lebih luas lagi memiliki akhlakul karimah dengan penguasanya dengan pemerintahnya yang muslim walaupun dia zalim mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang baik dalam perkara yang mubah bukan dalam perkara maksiat as wa ta'ah kata Rasul mendengar mentaati penguasa bahkan dengan orang-orang kafir bahkan dengan hewan-hewan, bahkan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya ada etikanya, ada akhlakul karimah yang diajarkan Islam padanya. Kaum muslimin rahimakumullah kita sebagai umat Islam yang meyakini kesempurnaan Islam tadi dari mulai bab akidah sampai bab muamalah kewajiban kita bukan semata-mata mengilmui bukan semata-mata ngaji bukan semata-mata deres kuping ciping ngaji kuping bukan semata-mata itu kewajiban kita ialah mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal saleh, amal yang baik. Maka ilmu yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita kaji akan bermanfaat. Kalau tidak, maka menjadi bumerang, menjadi bala atas pemiliknya. Rasulullah Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, Al-Quranu hujjatun laka aw Al-Quran bimbingan Islam Al-Quran ilmu agama ini ada dua kemungkinan mungkin hujah yang membela kamu hujah yang menguntungkan kamu atau sebaliknya hujatun alaika hujah yang akan menyelakakan kamu membinasakan kamu tergantung diamalkan apa tidak kalau semata-mata wacana semata-mata pernah dengar, semata-mata pernah tahu dan segala macamnya, tapi tidak pernah diwujudkan dalam amalia keseharian. Ngaji sudah puluhan tahun lamanya, tapi ya gitu-gitu saja dari perkembangan amalnya. Ini menjadi hujatun alaika. hujah yang akan membinasakan kita di dunia dan di umur kiamah nanti. Apa yang selama ini kita dengar menjadi balak bumerang yang akan menghancurkan kita di dunia sebelum di akhirat nanti. Tapi kalau diamalkan, mendengarkan ilmu, ayat, hadis, diamalkan dalam keseharian, dengar lagi ilmu yang berikutnya, ayat, hadis, diamalkan lagi dalam keseharian, terus demikian. Sehingga setiap hari semakin bagus, setiap hari semakin baik, semakin hari semakin banyak amal solehnya, semakin meningkat, berkualitas, semakin ikhlas, semakin sesuai dengan contoh Rasul alaihissalatu wassalam. Ini baru namanya hujatun laka. Quran itu sebagai hujah yang membela kamu, yang menguntungkan kamu di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Ini yang namanya ala amalus saleh, amal yang saleh. Ini yang namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat di samping itu apa yang disampaikan tadi <clears throat> dari bimbingan-bimbingan beragama dari mulai pembahasan akidah sampai bab adab dan muamalah di samping kita ilmui di samping harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari Nampak bekas-bekas ilmu dan amal dalam kehidupan kita Di sisi yang lain kaum muslimin rahimakumullah Tidak boleh kita hancurkan Tidak boleh kita binasakan dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang menghancurkan apa yang telah kita ilmui, apa yang telah kita amalkan. Ada beberapa hal penting yang perlu diwaspadai kaum muslimin rahimakumullah. Kalau itu kita lakukan dan terjadi pada kita na'udzubillah min zalik maka yang terjadi adalah kehancuran amal yang terjadi ialah kebinasaan amal apa yang kita kerjakan selama ini hancur berantakan tiada artinya di antaranya ialah kalau sampai na'udzubillah min dzalik seseorang itu terjatuh pada tindakan kesyirikan tindakan kekufuran Allah menegaskan dalam firman-Nya la in asyrakta la yahbatanna amalu. Allah mengatakan demikian kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Rasul, wahai Nabi, sungguh kalau kamu syirik akan binasa, akan sirna amal-amal kamu. Itu Rasul. Lalu bagaimana kiranya dengan amalnya kita? Rasul yang syirik saja batal amalnya kalau syirik apalagi yang selain Rasul kayak orang-orang kita-kita ini semakin binasa semakin hancur amalan tadi kaum muslimin rahimakumullah di tengah-tengah masyarakat kita terlalu banyak fenomena-fenomena kesyirikan yang ternyata banyak tidak mereka sadari dan itu justru menghancurkan amal mereka syirik di antaranya ialah ucapan seseorang Laula fulan wa fulan lakana kada wa kada Kalau bukan karena si fulan dan si fulan Wah, bakal terjadi demikian dan demikian Ini banyak terucap di lesan kita tanpa kita sadari Padahal itu merupakan syirik <clears throat> dicontohkan oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga para ulama yang lain dicontohkan seperti seseorang yang rumahnya itu sedang digerayangi maling Alhamdulillah kok kemudian Allah selamatkan ada security yang berhasil menangkap maling tadi Biasanya tanpa disadari tuan rumah mengatakan Coba kalau tidak ada satpam ini Wah habis uang saya Habis harta benda saya Ini satam ini penyebabnya pinter dia Hah? Itu merupakan kesyirikan kaum muslimin rahimakumullah Dia tidak menyandarkan itu semua kepada Allah Azza wa Jal Tapi dia sandarkan kepada satpam makhluk yang lemah yang merupakan sebab saja hati-hati sering terjadi yang semacam itu <clears throat> Barakallahu fikum sedang naik sepeda motor tiba-tiba ada dari belakang orang nyerempet kemudian kita disambar oleh seseorang selamat tidak jadi ketabrak salah Seringkalinya ada yang bilang, wah ini kalau tidak ada Mas pulang mati aku. Nah, sudah, wafat saya ini. Ditabrak dari belakang sama orang tadi yang ngebut tadi itu. Untung ada pulang. Nah, syirik itu. Tindakan kesyirikan kaum muslimin rahimakumullah yang tanpa kita sadari ternyata menghancurkan amal kita sendiri lain asyrakta talayah yahbatanna amalu kalau kamu syirik akan batal amal kalian di antara fenomena kesyirikan yang juga sangat banyak terjadi di masyarakat kita ialah mentaati seseorang di dalam bermaksiat kepada Allah yang halal jadi haram yang haram jadi halal karena mentaati seseorang entah mentaati orang tua atau mentaati kawan atau mentaati tetangga atau mentaati tokoh masyarakat atau mentaati kiai atau mentaati ustadz atau yang lain-lainnya tetapi ketata ketaatannya itu dalam bermaksiat kepada Allah bermaksiat kepada Allah dalam Islam itu halal dibilang haram sama Pak Ustadz terus masyarakat yang lainnya sendiri kok jauh Ji, haram ibu lo kok haram lah Pak Ustadz bilangnya seperti itu padahal dia tahu itu halal syirik sudah ngerti itu barang haram Ustadznya bilang halal ternyata kok masyarakatnya bilang sendiko jauh jih niku halal niku niku halal barang haram ustadznya mengatakan begitu hati-hati di syirik ini kesyirikan yang terjadi pada ahli kitab terjadi pada bangsa Yahudi pada bangsa Nasrani Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Taubah Itakhadu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم mereka menjadikan ulama-ulama mereka ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah mungkin bayangannya sujud rokok kepada ulama kepada ahli ibadah kalau terjadi ya betul-betul syirik itu sujud kepada manusia tapi kenyataannya yang terjadi di tengah-tengah mereka bukan demikian Ternyata yang terjadi di tengah-tengah mereka seperti yang saya gambarkan tadi. Ulamanya, ahli ibadahnya menghalalkan yang haram, masyarakatnya ikut-ikutan menghalalkannya. Sendiko jauh dengan ulamanya. Jik, katanya kiai kok dihalal, dia pun halal mawon. Dalam ya haram kok dibilang halal. Syirik ulama-ulamanya libadahnya men apa ya kebalikan tadi ya men mengharamkan yang halal yang lain ikut-ikutan dia haram itu syirik disebut dengan syirku ta'at syirik dalam ketaatan itu merupakan syirkun akbar syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam yang bisa menghancurkan semua amal yang kita kerjakan selama ini hati-hati pak syirik toat ini banyak pertebaran di tengah-tengah masyarakat kita <clears throat> hmm? ada sebagian orang minta ayo tolong ini dibantu begini begini begini yang begini begininya itu maksiat kepada Allah Azza wa Jal perkara yang mungkar Haji monggo manut sendiko jauh mentaati perintah orang tadi dalam bermaksiat kepada Allah syirik itu namanya syirik ta'ah syirik dalam mentaati seseorang dalam bermaksiat kepada Allah hati-hati kaum muslimin rahimakumullah sehingga di dalam hal mentaati seseorang menuruti kemauan seseorang harus sesuai dengan syariat sesuai dengan Islam. Kalau ternyata bertentangan dengan prinsip Islam dan kita juga mentaatinya, syirik itu merupakan syirik disebut dengan syirik ketaatan. Kita sudah sholat, kita sudah beramal ini, beramal itu, ibadah ini, ibadah itu, muspro tidak ada nilainya sama sekali bubar hancur binasa dengan sebab kesyirikan yang tadi kita kerjakan lain asyrakta la yahbatanna amalu kalau kamu syirik akan binasa amalmu ada satu lagi yang mau saya sampaikan jamnya tinggal 7 menit ini ini mau saya teruskan apa dia mau tanya ini Pak Teruskan mohon. Gak ada tanya jawab. Nah berikut. Lanjut sampai Isya apa berhenti? Ada yang mau tanya? Berikut. Lanjut sampai Isya berhenti. Tambah tanya jawab. Oh gitu. Ini saya bertemu mau nambah boleh. uh, <laughs> uh. Itu yang pertama waspadai bahaya laten syirik jangan dikira syirik itu cuma nyembah pohon nyembah patung nyembah berhala bikin sesajen itu lawas syirik-syiriknya orang-orang yang kuno-kuno itu nah iya di zaman sekarang ini banyak syiriknya orang-orang modern syirik-syirik abad milenium di antara yang saya contohkan tadi itu syirik ketaatan. Hati-hati. Jangan sampai mau kita mentaati seseorang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi poin kedua yang bisa membinasakan semua amal kita atau sebagian amal kita. Ialah kalau seseorang itu sudah memiliki ambisi mengejar dunia dan kekuasaan saya bawakan satu hadis, saya jelaskan lalu kita tutup majelis ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya memberikan gambaran tentang bagaimana bahaya laten ambisi seseorang untuk mengejar dunia, mengejar harta dan kekuasaan. Dia mengatakan madhibani jai'ani <clears throat> ursila fi ghanamin laisa laha ra'iyah bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa penggembala itu lebih merusak daripada ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang bisa merusak agamanya. Yakni kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta, ambisi seseorang untuk mencapai kedudukan, kekuasaan itu bisa menghancurkan agamanya menghancurkan prinsipnya, menghancurkan akidahnya, lebih menghancurkan daripada dua serigala lapar yang dikirim, yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa pengembala. Bisa kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah dua ekor serigala satu aja sudah menakutkan ini dua ekor serigala lapar lagi serigala paling suka dengan apa daging domba ya serigala paling suka daging domba jangan dikira kita aja seneng, seneng sate kambing eh, serigala pun juga seneng domba dua ekor lapar lagi dilepaskan di tengah-tengah rombongan kambing yang tidak ada pengembalanya bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya kambing-kambing tadi bakal dimakan sama dia dikoyak-koyak dibantai wah dihabiskan semua sama dua ekor serigala lapar tadi mungkin tidak ada wujudnya yang namanya kambing-kambing tadi yang ini hilang kepalanya ngerobek perutnya jadi makan kakinya wah hancur semuanya kondisi yang sangat mengerikan sekali kalau muslim rahimahumullah ambisi seseorang untuk mendapatkan harta ambisi seseorang untuk meraih kedudukan dan kekuasaan itu lebih menghancurkan agamanya daripada serigala menghancurkan domba-domba Dia akan hancur akidah. Akan hancur akidah prinsipnya. Dia akan rela menjual prinsip, menjual agama, menjual akidah dalam rangka untuk meraih dunia dan kekuasaan. Semua cara dia lakukan dalam rangka untuk harta dan kekuasaan. Rela kafir bahkan mungkin rela musyrik barangkali dalam rangka untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Hati-hati kaum muslimin rahimakumullah. Ini pun juga yang bisa membinasakan agama kita, membinasakan iman kita, akidah kita. Qadarullah wa masyafa'al kita sebagai umat manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seneng dunia Ingat lagi. Senang harta. Allah mengatakan zayyina linnasi nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz dhahabi wal fiddah. Umat manusia dibikin cinta kata Allah dengan syahwat seneng wanita, seneng anak, seneng harta benda yang melimpah ruah emas, perak, peternakan, perkebunan, pertanian, senang itu. Padahal ambisi harta itu bisa merusak agama kita. Hati-hati. Tipikalnya kita itu senang ketika diangkat, dijadikan sebagai sosok penguasa, sebagai seorang pemimpin, seseorang yang kepala, senang kedudukan dan kekuasaan. Padahal itu adalah dua perkara yang bisa membinasakan agama kita, membinasakan akidah kita. Waspadai kaum muslimin rahimakumullah. Ada tiga perkara yang saya bacakan tadi. Bahaya laten yang bisa menghancurkan apa yang selama ini kita lakukan. Syirik di antara bentuknya syirik ketaatan, yang kedua ambisi meraih harta dan yang ketiga ambisi meraih kedudukan dan tahta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufiknya, hidayahnya sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari perkara-perkara yang menghancurkan amal kita dan membimbing kita selalu kepada jalur yang benar mengkaji pimpinan agama Islam dengan baik dan benar lalu mengamalkannya mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang saleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas sesuai dengan bimbingan Rasulullah Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan husnul khatimah dan nanti mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla amin ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dikarenakan waktu sudah masuk isya ya banyak Siapa Pak? Loh katanya sudah cukup. Wah, ini Pak Ustaz Ahmad itu. Hah? Eh? Nah, ini. Berapa? Loh, bisa apa saya jawab? Sebelum saya tutup, eh? Jawabannya ya kalau semata-mata topi sih nggak salah. Itu kan topi asal seneng wanita, seneng istri, seneng anak, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu sampai tingkatan ambisi. Rasul mengatakan menggunakan bahasa eros itu ambisi untuk meraih harta, ambisi untuk meraih kedudukan entah Ini yang bahaya. Kalau saya punya ambisi, wah segala cara akan dia tempuh untuk mendapatkannya yang halal, yang haram, yang syirik yang kufur, kabeh yang penting harta dapat tahta diraih ambisi mata-mata seneng normal pak siapa yang gak suka sama harta tapi tidak sampai pada tingkatan ambisi tadi dan tidak sampai tingkatan menerjang hal-hal yang haram kan dalam Islam Masya Allah Resepnya itu Pak kembali ke khitoh <laughs> Kembali kepada bimbingan Rasul Salatu wassalam Kita itu diciptakan di dunia untuk ibadah Untuk memperbanyak amal soleh Dikasih kesempatan dunia yang luas ini untuk dinikmati Tapi dalam batas yang mubah Batas yang syari Jangan sampai punya ambisi supaya jangan sampai ambisi diresapi tadi bagaimana jeleknya dunia rendahnya dunia rendahnya kedudukan rendahnya pangkat tahta dan segala macamnya nah, Diingat selalu keutamaan akhirat, keutamaan surga dan segala macamnya, keutamaan amal-amal saleh sehingga kita betul-betul fokus beribadah dengan tanpa kita melupakan dunia selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariat kunci daripada itu semua adalah ilmu agama yang benar kemudian diamalkan dengan cara yang benar sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam kembali ke khitbah Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat ilmu agamanya benar diamalkan dengan cara yang benar itu saya katakan kembali ke khitoh jadi ke garis yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Wallahu ta'ala alam bisawab saya yang mohon diri ini sudah malam iya saya kira cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته